Bismillahirrahmanirrahim. dalam kitab Al-Ladhi sehingga kita bisa menjadikan ujian kita setiap malam Sabtu dengan kita soleh berterjim berterjim karya Al-Ladhi Al-Mundhi al Ta'ala jadi tunjukkan hadis-hadis yang dari tidak sahih oleh Syekh Muhammad Al-Ladhi Al-Albani رحمه الله تعالى فدل دليل أن ولا تقطع كل ما يعني كتاب الحج يعني كتاب الحج الإمام اللي يريد الحافظ الذين المنذري رحمه الله تعالى الترغيب في الإحرام والتلبية ورفع الصوت بهما motivasi dorongan hadis-hadis yang menunjukkan keutamaan tentang berihram, bertalbiyah dan mengeraskan suara talbiyah. Nah, hadis yang pertama dikatakan عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه يتابعه بين الحج والعمره فإنهما مسلما إلا غابت الشمس بذنوبه رواه الترمذي وقال أن حسن صحيح وليس ببعض نسخ الترمذي وباب المؤمن إلى آخره وكذا هو في النسائي وصحيح في قتيبة بدون زيادة وزجرت فيه وما من ملبى وما من مقبل يلبي لله بالحج إلا شهد له ما على يمينه وشماله إلى منقطع الأرض قال sepanjang hari itu memakai ihram illa kecuali ghabat asy-syamsu bil kecuali matahari akan tenggelam dengan dosa-dosanya. Nah, dari sini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi rahimahullah taala dan beliau mengatakan di sini وليس ببعض نسخ الترمذي pada sebagian nuskhah buku-buku cetakan tulisan manuskrip manuskrip Sunan Tirmidzi tidak ada tambahan kalimat terakhir keutamaan tentang ihram tadi. Wakada huwa bin Nasa'i dan demikian juga dalam Sunan An-Nasa'i tentang hadis Ibnu Qutaibah tanpa ada tambahan. kepada kaum muslimin untuk tabi'u bainal haji wal umrah. Dirilah antara haji dan umrah. Sering-seringlah melakukan ibadah haji dan umrah. Tahun ini haji, tahun depan umrah, habis umrah haji, habis haji umrah terus itu itu sudah antara haji wal umrah. Nabi memberitahukan keutamaannya karena dua amalan membersihkan yang pertama al-faqra kemiskinan. Membersihkan kemiskinan. Nah, karena wa al anfaqtum min syai'in fa huwa di dalam kalian menginfakkan sesuatu kecuali akan datang gantinya dan digantikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang yang mengeluarkan biaya untuk ibadah haji, untuk biaya umroh. Nah, jangan takut miskin. Ya. Itu adalah nafkah Bismillah Itu adalah membelanjakan harta pada jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Menggunakan harta dalam kebaikan diberikan janji oleh Allah Subhanahu wa taala akan diganti oleh Allah Subhanahu Demikian juga kedua amalan itu membersihkan adnu, membersihkan dosa-dosa. Nabi SAW memberikan perumpamaan, kama yanfisiru khabata al-jidi wa zahabi wa fitnah. Sebagaimana topeng besi, al-kir, ya, diperawat yang besar, untuk dari besi bahkan yang digunakan oleh para ya, tukang-tukang besi, tukang pembikin pisau dan sebagainya ya, untuk ngomong itu hati dan kemudian di depannya di atas bara api diletakkan besi-besi ya, pisau pedang, cangkul dan sebagainya yang sudah berkarat diletakkan di situ sehingga kemudian untuk gembala hingga menjadi kuat. Lobong itu membersihkan sobat tadi. Bersihkan kerak-kerak dari besi. Demikian juga ya, kalau tukang teman menempuh tepuk emas dan perak. Ya, ya, perak dan emas yang sudah kotor dengan kerak-kerak yang ada dipanaskan sehingga peraknya hilang akhirnya menjadi emas murni, perak murni lagi. Itulah haji dan umrah membersihkan dosa dari siapa yang melakukannya. Di kalimat yang pertama. Kemudian kalimat yang kedua, walaysa lil hajjatil mamrurat nawaqun illa Tidak ada balasan bagi haji yang mabrur kecuali surga Allah Subhanahu wa taala. Balasan jasa dari Allah Subhanahu wa taala, surga Allah Subhanahu wa taala dibeli saya empat puluh juta. Ya, biaya ongkos saya haji. Nah, tentunya itu adalah nilai yang sangat sedikit untuk mendapatkan surga yang penuh kenikmatan di dalamnya. Kemudian kalimat yang ketiga dalam hadis ini tidaklah ada seorang mukmin yang sepanjang hari dalam keadaan ihram kecuali ketika tenggelam matahari matahari pun membawa dosa-dosa orang tersebut. Bersih. Ya. jadi bersihkan dosa-dosa dari orang tersebut yang sepanjang hari muhrim berihram memakai dua helai kain dalam rangka taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala melaksanakan haji atau umrah. Dan ini keutamaan berihram ya keutamaan memakai kain ihram sepanjang hari hanya kalau memang waktunya masih ya belum boleh keluar pakai ihram. Nah, dari sini Hasan dari ini nah, diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi rahimahullah taala diriwayatkan oleh Imam An-Nasai dan Ibnu Qutaimah rahimahullah taala Imam An-Nasai dan Ibnu Saibah ada meriwayatkan dua kalimat. Ya. Kalimat yang ketiga itu hanya ada pada sebagian Rasulullah dengan At-Tirmidzi rahimahullah akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang tersebut bahwa dia adalah orang yang telah datang memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah hamba yang tunduk yang taat patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia adalah hamba yang muwahhid yang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala seluruh makhluk bersaksi pada hari kiamat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk kebaikan orang yang berkesabaran itu. Maka ini adalah keutamaan yang besar bagi orang yang haji atau umrah dan terus bertauhid. Nah, diperkuat dengan riwayat yang kedua. Qala wa an Sahal bin Sa'd radhiyallahu anhu عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من ملف إلا أبدى ما عن يمينه وشماله من حجر أو شجر أو مجر حتى تنقطع الأرض من هنا ada orang yang ber tabaraka wa ta'ala yang juga dijalankan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka manusia itu akan datang rijal dari kaki. Wa kulli qawmin ada juga sebagian datang dengan berkendaraan yang tidak mengikuti batin habib kendaraan-kendaraan yang dari seluruh tempat yang jauh. Nah, ya, itulah panggilan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim pun ya melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim ya ya eh, apa namanya meneriakkan ya mengumumkan wahai manusia sesungguhnya Allah telah membangun rumah maka kunjungilah rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, dalam tafsir Ibnu Katsir pada ayat ini beliau menyebutkan dengan menanamkan artinya bahwasanya Allah Subhanahu wa taala merendahkan ya merendahkan gunung-gunung pada zaman itu ya sehingga suara maksudnya apa saja. Ya, beberapa kali belanja bahan yang menyajikan dari orang-orang kesenian ratusan orang. Padahal mereka tidak punya rumah, ya, kadang-kadang kehilangan anak, kehilangan istri, kehilangan ayah, kehilangan ibu dan sebagainya. pasti di hadapan Allah Subhanahu wa taala akan sendirian orang tersebut. Hanya ya, orang yang berhati karena telah ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak ikhlas, ya, tidak akan mendapatkan dia itu termasuk pada simbolnya haji. Nah, ya. Jadi tarbiyah ucapkan sampai ke Allahumma labbaik itu adalah syiar haji. Orang yang berhaji harus mengamalkannya Nah, tapi kebanyakan dia itu eh, eh, banyak dari eh, orang-orang yang apalagi penyanyi-penyanyi ya nah, lagi nah, kalau banyak lebih hilang suaranya pulang mereka bisa nyanyi lagi ya tidak terbiasa harusnya itu melawat ibadah ya nah sebagaimana hadis yang tiba sebelumnya tahun ya sebelum Ramadan kita sudah baca Abdul Haji jadi yang paling afdal itu yang paling keras suaranya dan paling banyak diberikan korbannya. dan dengan dua sanad meriwayatkan dengan dua sanad salah satu dari kedua sanad itu sanad sahih